<clears throat> Kita masih dalam ucapan penulis yang mengatakan wala yaqulun inna asma'allahi azza wa jalla kama taquluhul mu'tazilatu wal khawarij wa tawaifu min ahli ahwa makhluqatun ashabu al hadis salafus saleh al sunnah wal jamaah tidak mengatakan bahwa nama Allah Azza wa Jalla itu makhluk seperti yang diucapkan oleh kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij dan sebagian kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Pada dua pertemuan yang lalu kita bahas tentang siapa Mu'tazilah dan siapa Khawarij beserta akidah-akidah sesat mereka. Sekarang kita baca footnote atau penjelasan dari pentahqiq atau pentaklid yaitu Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Rahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala eh pada footnote halaman 38 nomor 1 beliau mengatakan hadihi min hamaqatil jahmiyati wal mu'tazilati wa man tabi'ahum ini diantara kebodohan kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah yang mengatakan tadi nama Allah adalah makhluk. Sudah kita jelaskan, kalau nama Allah makhluk berarti kalau kita berdoa ya Rahman, ya Rahim, berarti kita berdoa kepada makhluk, syirik billah, naudzubillah min dalik. Ini adalah salah satu bukti kesesatan kelompok Al-Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan kebodohan mereka dan yang mengikuti mereka. Wahiyama beniatun ala qalihim bi khalqil Quran. Ucapan nama Allah makhluk ini dilandasi oleh ucapan mereka yang sangat amat masyhur bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, ini adalah ucapan kelompok Jami'ah dan Mu'tazilah yang kufur billah mengatakan Al-Qur'an makhluk dan sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ayat barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Ya, meskipun sudah kita sampaikan, ini hukum secara ucapan, secara umum, adapun individu-individu yang mengatakannya perlu perincian lebih dalam lagi. Eh, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah dan juga ulama yang lainnya mengatakan sepakat barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Namun pada waktu itu ada Al-Khalifah yang bernama Al-Ma'mun. Dia mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan menyiksa yang tidak mau mengikuti ucapan yang tersebut. Namun Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan Al Khalifah Al Ma'mun karena dianggap ya dia terkena syubhat, dia jahil terhadap akidah yang satu ini. Inilah salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang berlainan dengan kelompok Al Khawarij yang gegabah untuk menfonis kafir orang perorangan dari kaum muslimin yang mungkin jatuh ke dalam jurang kekufuran atau kesyirikan besar. <clears throat> Qala Darimi Firat Alal Marisi berkata Imam Ad-Darimi ketika membantah salah satu tokoh ya Mu'tazilah ataupun Jahmi yang bernama Bishir Al-Marisi wa qad kana li Imamil Marisi fi asma'illah madhhabun madhhabi fil Qur'an bahwasanya Bishr al-Marisi memiliki keyakinan tentang nama Allah seperti mazhabnya keyakinannya dalam masalah Al-Quran. Ya, Bishr al-Marisi sekali lagi salah satu tokoh kelompok Jahmiyah. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk dan itu pula ucapannya tentang nama Allah. Ya, dia juga mengatakan nama-nama Allah itu makhluk. Karena Al-Quran indahu makhlukan min kolil basar. Dia meyakini Al-Quran adalah makhluk. Sebagaimana ucapan manusia. Ini jelas kufur besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang mengatakan Al-Quran sebagai ucapan manusia. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Muddathir. Ya, orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan in hadza illa qaulul basar. tidak Al-Qur'an kecuali ucapan manusia. Maka Allah mengatakan sauslihi sakor, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Ini ancaman bagi yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Ya, Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma' Al Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Qur'an kalau Allah Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' Allah. Jika ada salah seorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah yaitu Al-Qur'an dan kalam Allah sifat Allah, sifat Allah bukan al-makhluk. Ini sekali lagi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ucap termasuk ucapan manusia. Lam yatakallami lam bi biharfin minhu fi da'wah. Bishir Al-Marisi mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia Allah tidak ya mengucapkan sama sekali ya bagian daripada Al-Qur'an tersebut. Wa kadzalika Allah indahu min ibtida'il basar. Dan demikian pula Bishir Al-Marisi mengatakan nama-nama Allah itu adalah karangan-karangan manusia. Naudzubillah min dalik. Al-Sunnah mengatakan ya bahwasanya Allah itu sudah punya nama Al-Khaliq sebelum Allah menciptakan makhluknya. Karena yang memberi nama tersebut adalah Allah itu sendiri. Ya, ini adalah keyakinannya Al-Sunnah wal Jamaah. Namun kelompok Jahmiyah Mu'tazilah mereka mengatakan nama Allah itu karangannya manusia. Nauzubillah min dalik. Ini menyamakan nama Allah dengan nama-nama berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menciptakan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata kepada dua temannya di penjara, "Ya sahibai sijni, aarbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Ketika Nabi Yusuf menasehati dua temannya yang di penjara, beliau mengatakan, "Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan yang banyak, tuhan-tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?" Kemudian beliau mengatakan, tidaklah yang kalian sembah selain Allah, melainkan nama-nama yang kalian buat-buat, yang kalian ajak ajakan yang kalian karang-karang bersama nenek moyang kalian. Ini adalah bentuk penyamaan kelompok jamiah nama Allah dengan nama makhluk. Kalau nama berhala itu adalah karangan manusia, namun nama Allah bukanlah karangan manusia, Allah yang menamakan dirinya dengannya. Namun itulah kelompok Jahmiyah ingin menyamakan nama Allah dengan nama-nama berhala. Naudzubillah min dalik. Wa kadzalika asma Allah indahu min ibtida'il bashar min ghairi an yakul innani anallah rabbul alamin. Seolah-olah ketika Allah berfirman sesungguhnya aku adalah Allah rabbul alamin, seolah-olah itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Eh, seolah-olah ketika Allah mengatakan, ya huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin azil jabbar mutakabbir. Seolah-olah itu bukan firman Allah. Eh, naudzubillah min dalik. Ila anqal. Eh, ya, sampai beliau Imam Ad-Darimi berkata, fahadal ladhi idda'au fi asma'illah aslun kabirun min usulil jahmiyah allati banau 'alaiha mihnatahum. Inilah seruan kelompok Jahmiyah tentang nama-nama Allah dan itu merupakan akidah mereka. Itu adalah prinsip mereka, prinsip kelompok Jahmiyah yang mereka eh membangun fitnah mereka di atas akidah ini, yaitu kisah bagaimana kelompok Jahmiyah dan juga Mu'tazilah mereka mempengaruhi Al-Khalifah pada waktu itu Al-Ma'mun untuk mereka eh, menjadikan ucapan akidah Al-Quran makhluk sebagai undang-undang dasar negara tersebut sampai mereka apa memenjarakan para ulama sampai banyak ulama yang terbunuh ya Imam Ahmad Raimullah termasuk yang diuji pada waktu itu masuk penjara dikarenakan mempertahankan akidah Al-Qur'an adalah kalam Allah ini semuanya adalah ya biang keladinya biang keroknya adalah kelompok Al-Jahmiyah wa asasu biha dalalatahum ghalatu biha al-aghmar wa sufaha ay mereka membangun akidah mereka di atas ucapan Al-Qur'an adalah makhluk dan mereka pun menipu orang-orang awam, orang-orang yang jahil. Wa syubhatuhum innahum law asbatu lillah tis'atan wa tis'ina isman la asbatu tis'atan wa tis'ina ilahan. Di antara syubhat mereka bahwasanya kalau mereka mengatakan Allah punya 99 nama, berarti Allah itu ada 99. Nauzubillah min dalik. Padahal secara bahasa eh secara al-waqi kenyataan yang ada ya eh, di makhluk saja, di makhluk saja punya beberapa nama, zatnya satu. Nabi Muhammad SAW punya beberapa panggilan, Ahmad, Muhammad, Al-Hashir dan sebagainya. Ya, eh, di antara kita juga demikian. Itu tidak menunjukkan ya banyaknya nama menunjukkan banyaknya azab. Ya, namun itulah kelompok Jahmiyah, itulah kebodohan kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian kalau dari firat alaihim. Imam Ad-Darimi pun membantah mereka dengan mengatakan araaitum qaulakum inna asma Allah makhluqatun faman khalaqaha. Kata Imam Ad-Darimi ketika membantah mereka, ya kalian perhatikan ucapan kalian. Kalau dinamak, kalau dikatakan nama Allah itu makhluk, siapa yang menciptakan nama Allah tersebut? Ya, siapa pelopornya? Tidak akan mungkin mereka bisa mengatakannya. Padahal Allah sekali lagi sudah dinamai Al-Khaliq sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah sudah dinamakan Ar-Rahman Ar-Rahim sebelum terciptanya makhluk-makhluk yang Allah kasih sayangi. Au kaifa khalaqaha? Ya, pertanyaan berikutnya bagaimana ya orang tersebut menciptakan nama-nama Allah tersebut. Aja'ala ajsaman wa suwaran tashghalu a'yunuha amkinatan dunahu minal ardi was sama. Ya. Kalau dikatakan nama Allah itu makhluk, namanya makhluk tentunya ada apa? Ada bentuknya. Ya. Lalu di mana bentuk nama-nama Allah tersebut? Ya. Kalau dikatakan sekali lagi nama Allah itu makhluk, berarti ada 99 makhluk. Ya, di mana tempatnya? Di mana? Ya, bentuk daripada nama-nama Allah tersebut. Ini suatu pertanyaan yang tidak akan mungkin mereka bisa menjawabnya. amaudi anduna fil hawa ataukah diciptakan nama-nama tersebut di awan, eh di udara. Ini sesuatu yang sekali lagi eh secara syarat, secara syariat, secara akal pun eh tidak benar sama sekali kalau tidak katakan nama Allah itu makhluk. Naudzubillah min dalik. Eh seolah-olah apa? Manusia lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengajari manusia nama-nama sebagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah ajarkan nama-nama tersebut. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang mengajari Nabi Adam nama-nama semua ini. Kok nama Allah diciptakan oleh manusia? Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi eh kurang ajarnya alil bid'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum a'lamu amillah. Apa kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Fa in kuntum laha ajsam dunahu. Kalau kalian wahai kelompok Jahmiyah mengatakan nama-nama Allah itu memiliki bentuk ya yang di luar daripada diri Allah Subhanahu wa taala, fahada ma tanqimuhu uqala. Inilah yang diingkari oleh semua akal akal sehat. Ya, tidak mungkin. Ya, sebagaimana sifat, sebagaimana nama juga demikian. Ya, tidak mungkin nama atau sifat itu terpisahkan dari yang yang disifati, yang dinamai. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala di atas aras eh sedangkan sifatnya ada di di bumi. Ya, namanya ada di bumi. Nauzubillah min dalik. Wa in kuntum khalaqaha ala arsinatil ibad afada'uhu biha wa aruha wa aruha iyahu fahuwa madda'ina alaikum innallaha kana bizamikum majhulan la ismalahu hatta ah, hatta ahdatsal khalqu wa ahdatsu asma'an min makhluqi kalamihim eh jika kalian mengatakan bahwasanya nama-nama tersebut eh terciptakan lewat lisan-lisan hamba-hamba Allah ya kemudian mereka pun menyeru Allah ya dengan nama-nama tersebut dan mereka pun eh intinya istilahnya meminjamkan nama tersebut kepada Allah eh sebagaimana yang kalian katakan kepada kita maka kita katakan eh konsekuensi ucapan kalian bahwasanya Allah itu dahulunya tidak punya nama alias misterius namanya naudzubillah min dalik sekali lagi ini adalah bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jauh daripada bentuk pensucian ya yang selalu kita ucapkan dalam zikir tasbih kita, subhanallah maha suci Allah. Di antara maha suci Allah dari ucapan orang-orang kelompok Jahmiyah yang mengatakan nama Allah itu diciptakan oleh makhluk-makhluknya. Ya. Hatta atal khalqu wa ada sulah asman Ya, seolah-olah Allah itu tidak punya nama, kemudian makhluk memberi nama Allah dengan nama-nama tersebut, eh, ya. Fahadah wal ilhad billah. Ini bentuk sekali lagi pelecehan, bentuk eh, pembangkangan kepada Allah wa takdzibu biha, bentuk eh, pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik Allah yang menamakan dirinya dengannya, bukan makhluk yang memberikan nama Allah tersebut. Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Ini adalah nama-nama Allah yang dia beri nama dirinya dengannya, bukan makhluk. Ya. Kama yudhifu ila rabbil alamin, sebagaimana Allah mengidofahkan namanya kepada rabbil alamin. Walau kana kama idda'itum laqila alhamdulillahi rabbi al-musamma ar-rahman ar-rahim malik yaumiddin. Seandainya nama Allah itu diberikan oleh makhluk, ya, diciptakan oleh makhluk, maka yang tepat ya dalam segi bahasa Arab bukan langsung alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Namun ya alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb al-musamma, Rabb yang dinamai oleh makhluk dengan ar rahman ar Rahim. Ya, naudzubillah min dalik. Nah, ini sekali lagi secara bahasa saja tidak benar dikatakan nama Allah karangan ya makhluk. Lidah kafarahum jama'atun minas salaf. Oleh karena itulah orang-orang Jahmiyah seperti ini yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, yang mengatakan nama Allah makhluk itu dikafirkan oleh ya kelompok dari salafus saleh atau sebagian ulama salaf ya atau banyak ulama salaf yang mengeluarkan kelompok Jahmiyah dari kaum muslimin. Eh, sebagaimana sebagian ulama ahli sunnah mengeluarkan kelompok syiar Rafidah dari golongan eh, kaum muslimin. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala eh, ketika menjelaskan tentang nenek moyang kelompok-kelompok sesat ya di antara tujuh dua yang sesat atau di antara nenek moyang 72 yang sesat yaitu empat kelompok. Eh, beliau mengatakan aslu isnataini wa sab'ina hawan arbatu ahwa. Nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada empat. Yang pertama Syiar Rafidah, Al-Khawarij, Al-Qadariyah, Al-Murji'ah. Kalau ditanya mengapa kok Jahmiyah tidak dimasukkan padahal juga termasuk kelompok yang dahulu muncul maka dikatakan karena abraham Barak menganggap Jahmiyah sudah keluar dari kaum muslimin bukan 72 kelompok sempalan kaum muslimin. Eh, di antara akidahnya mengatakan nama-nama Allah itu adalah makhluk dan masih banyak lagi ya pemikiran akidah sesat bahkan kufurnya al-jahmiyah seperti yang sudah kita pernah sampaikan di antaranya mereka mengatakan akhirat tidak kekal surga dan neraka tidak kekal. Ini merupakan pemikiran akidah sesat kelompok Al-Jahmiyah dan sudah kita sampaikan dan ini masih eksis tengah-tengah kaum kaum muslimin ya di antaranya buktinya ada buku yang berjudul akhirat tidak kekal ini semuanya sebetulnya adalah mengadopsi pemikiran kufur kelompok al-jahmiyah Demikian pula di antara pemikiran sesat Jahmiyah mengatakan al-iman wal ma'rifah. Iman itu hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Eh dan masih banyak lagi kesatan-kesatan mereka. Yakul Ishaq bin Rahawai. Ulama salaf yang bernama Ishaq bin Rahawai mengatakan afdau al-jahmiyah ila an qalu asma Allah makhluqa wa hadal kufrul mahad. Eh kelompok Jahmiyah mengatakan nama Allah itu makhluk dan ini adalah kekufuran yang murni, kekufuran 100%. Ini kata Ishak bin Rahawai. Ya, di sini perlu kita ulangi lagi penjelasan. Ya, inilah eh salah satu bedanya ahlu sunnah wal jamaah ada wasalafiyah dengan kelompok al khawarij. Kelompok khawarij mereka terkadang menfonis perbuatan keyakinan yang bukan termasuk kufur besar menjadi kufur besar. Seperti eh, tidak berhukum dan hukum Allah. Mereka secara mutlak mengatakan keluar dari Islam. Padahal al-sunnah, ulama salaf, ulama al-sunnah memperinci. Ya, beda dengan permasalahan ini. Ini ulama al-sunnah sepakat mengatakan nama barang siapa mengatakan nama Allah makhluk, maka dia apa? Kufur. Jadi ini bedanya. Salah satu bedanya al-sunnah wal jamaah ketika menfonis perbuatan ini kufur besar atau tidak, rujuk kepada para ulama salaf. Sedangkan ahli bid'ah seperti khawarij eh, ketika mereka mengfonis yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir mutlak, ini adalah hawa nafsu mereka, tidak merujuk kepada ucapan Abdul bin Abbas misalnya yang mengatakan kufrun la yang kun al millah, kufrun la kufir kufur kecil. Ada perinciannya, ya. Ini sekali lagi bedanya. Kemudian juga bedanya kalau kelompok al khawarij ketika mendapati sudahlah kita katakan ya berhukum dengan hukum Allah kufur besar. Namun Pelakunya tidak langsung bisa dikafirkan. Namun kelompok khawarij langsung menfonis keluar murtad tanpa perincian. Ini bedanya. Dan masih lagi banyak beda antara alusunah ad-dakwah dengan kelompok khawarij ataupun kelompok teroris. Bukan berarti kalau kita ya mencela ya pengkafiran terhadap seorang muslim ya secara membabi buta bukan berarti tidak ada pengkafiran ada pengkafiran ulama mengkafirkan jamiyah ulama mengkafirkan asy'ar rafidah namun dengan dawabit ketentuan namun dengan apa al ilmu dengan eh bimbingan sekali lagi para ulama al sunnah wal jamaah wa qala al imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan man za'ama anna asma Allahi makhlukatun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan nama Allah makhluk, maka dia kafir. Ini sekali lagi ijma' al wal jamaah. Barang siapa mengatakan nama Allah makhluk, maka dia kafir. Cuma sekali lagi ini hukum secara umum. Individu-individu yang mengatakannya, ini kita serahkan kepada ulama. Kalau ada syariah, pengadilan syariat yang di situ ada ulama mereka lah yang berhak menfonis kekafiran kemurtatan orang tersebut eh karena bisa jadi kita nggak bisa menegakkan hujah ulama yang bisa menegakkan hujah makanya Al Imam Al Qurtubi rahimullah mengatakan babut takfir babun khatir bab kafir mengkafirkan itu adalah bab yang sangat berbahaya Akdam alaihi katsirun minan nas fasaqatu banyak orang yang lancang yang mengkafirkan individu kaum muslimin, maka mereka pun jatuh ke dalam dosa. Wa tawaqqafal fasalimu. Banyak ulama yang mereka berhati-hati dalam masalah ini sehingga mereka pun apa? selamat dari dosa pengkafiran tersebut. Namun sekali lagi bukan berarti tidak ada pengkafiran, ada pengkafiran namun ala ilmin di atas ilmu dan yang berhak untuk menfonis adalah para al ulama. Kalau kita eh, ya hanya mengikuti saja apa yang kata ulama dalam fonis mereka masalah at-takfir tersebut ya, secara individu. Wa qala Khalaf bin Hisham al-Mukri, man qala inna asma Allah makhluqa fa kufruhu indi awdha min hadis syams. Kata ulama salaf dulu juga yang bernama Khalaf bin Hisham al-Mukri, barang siapa mengatakan nama Allah itu makhluk, maka kekafirannya menurut beliau itu lebih terang daripada matahari di siang bolong. Ini sekali lagi ijma ulama salah mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir, barang siapa mengatakan nama Allah makhluk maka dia kafir. Ya, ini jelas adalah keyakinan yang sangat kufur dari kelompok Al-Jahmiyah ataupun Al-Mu'tazilah. Sekarang kita pindah pada poin berikutnya Qauluhum fi sifatil wajah wa sam'i wal basari wal ilmi wal kudrati wal kalam. Namun masih tetap berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Qauluhum ucapan ulama salaf tentang sifat wajah bagi Allah, sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat ilmu, sifat al-qudrah kekuasaan dan al-kalam. Beliau mengatakan wa yusbituna anna lahu wajhan wa sam'an wa basaran wa ilman wa qudratan wa quwatan wa izzatan wa kalaman. Ashabul hadis, ulama-ulama al-hadis mereka menetapkan bagi Allah sifat wajah, sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat ilmu, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan dan kalaman, ucapan eh, sifat al-kalam. La alama yakuluhu ahlu zagh al mu'tazilah. Tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok sesat seperti mu'tazilah dan selain mereka. Walakin kama qala ta'ala akan tapi sebagaimana Allah berfirman wa yabqa wajhu rabbika ya kekala wajah Rabbmu anzalahu ilmihi Allah menurunkannya dengan ilmunya wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima Mereka tidak bisa meliputi sedikit dari ilmu Allah kecuali apa Allah kehendaki. Falillahil izzatu jami'ah. Allah miliki eh, kemuliaan semuanya atau kemuliaan semuanya milik Allah. Wakal wasama banainaha bi aidin dan langit itu kami bangun ya kami tinggikan dengan aidin kekuatan Wakal awalam yarau an Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, dia yang lebih kuat. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan dan ya eh, kekuatan, kekuatan yang besar. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya Asyik atau Alimam Abu Bakar Ismail rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita kewajiban kita menetapkan semua sifat-sifat Allah yang telah Allah cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya di sini yang pertama, wa yuthbituna annal wajahan. Eh bahwasanya Allah memiliki wajah. Dalilnya tadi sudah disampaikan wa yabqa wajhu rabbika. Kekalah wajah Rabmu dan juga banyak dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya ya Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqma allati tad'uha fi fi imra'atika." Kata Rasul SAW, sesungguhnya engkau wahai para suami tidaklah menginfakkan menafkahkan dahatamu di jalan Allah, eh ingin mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala atasnya sampai suapan nasi yang kau berikan kepada atau ke dalam mulut istrimu. Kalau niatnya ikhlas lillahi taala mencari ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, tabtaghi biha wajah Allah. Ya. Ini harus apa? Ditetapkan makna wajah Allah. Tidak boleh ditakwilkan Oh maknanya mengharapkan pahala Allah betul. Ya, orang itu mengharapkan pahala Allah. Cuma jangan dinafikan makna wajah yang sebenarnya. Eh, ya, ulama tidak melarang untuk kita memahami bahwasanya di antara konsekuensi lawazim kelaziman mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala Allah. Itu tidak ada masalah. Cuma tetap menetapkan wajah Allah sesuai dengan dohirnya. Apalagi kita diajarkan Rasul untuk berdoa. As'aluka lazzatan nazar ila wajahik. Aku mohon eh kepadamu ya Allah untuk aku apa mendapatkan kelezatan melihat wajahmu di surga kelak. Eh semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kelezatan melihat wajahnya di surga kelak. Ini wajib kita tetapkan. Kita mengharapkan wajah Allah, berharap berjumpa dengan melihat wajah Allah. Rasul yang mengajarkan demikian. As'aluka ladzatan nadar ila wajahik. Ya, jadi jangan asal, oh itu artinya bukan wajah, naun pahala. Ini takwil yang batil. Kita tetapkan Allah punya wajah. Meskipun tidak menafikan, di antara kelaziman makna mengharapkan wajah Allah, yaitu mendapatkan pahala Allah, masuk ke dalam surga Allah, ya dan diantaranya melihat wajah Allah di surga. Tidak boleh ditakwilkan secara ya istilahnya mentah-mentahan wajah Allah dengan pahala tanpa menetapkan wajah Allah. Apalagi kalau kita lihat kata Pak ulama, kalau semua nas ya, kalau semua nas yang ada kata-kata wajah Allah ditakwilkan dengan pahala Allah, maka ini bisa syirik. Karena apa? Rasul SAW pernah berdoa atau isi ada minta perlindungan kepada Allah dengan wajah Allah. Rasul mengatakan, "A'udzu biwajhik." Ya Allah, aku berlindung ya dengan wajahmu. Kalau ditafsirkan wajah, ditakwilkan wajah dengan pahala, berarti artinya apa? Aku berlindung dengan pahalamu. Sedangkan pahala itu adalah makhluk. Berarti Rasul berlindung kepada apa? makhluk. Naudzubillahi min dalik. Seperti orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ketika kita diajarkan Rasul, "A'udzu bi kalimatillah." Aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalau kalimat Allah makhluk, berarti kita berlindung kepada siapa? Makhluk syirik kepada Allah. Apakah Rasul mengajarkan kepada kita kesyirikan? Naudzubillahi min dalik. Itu kelaziman orang yang mentakwilkan eh wajah Allah dengan pahala Allah. Pahala Allah makhluk, ya, ya. Kalau dikatakan wajah Allah itu pahala berarti kalau kita eh berkata a'udzu biwajhik berarti a'udzu bi makhlukik atau khalqik naudzubillah min dar ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh maka haram mentakwilkan wajah dengan pahala. Eh, meskipun tidak menafikan ya kita menetapkan wajah Allah dan juga menetapkan kata-kata tadi itu pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa isbituna anna lahu wajhan. sunnah wal Jamaah, ashabul hadis atau imam-imam sunnah mereka menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Eh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa sam'an menetapkan sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Laqad sami Allahu qala alladziina qalu eh, inna Allah faqirun wa nahnu Ya, Allah juga berfirman ya atau dalam enam banyak ayat Allah mengatakan laisa kami syai'un wa huwa sami'u al basir nama Allah as-sami punya sifat as-sama' demikian pula wa basaran penglihatan ya Allah mengatakan tadi wa huwa sami'u al basir ya al basir nama Allah sifatnya al basar Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, sifat Allah al-basar. Wa ilman, yang memiliki ilmu. Ini banyak sekali dalil-dalilnya. Eh wallahu bi kulli syai'in alim. Alimun bidatis sudur. Ma'in wa inda ma fatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Ya ya ya ma yarju fil barri wa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzimu wa ma ya'ruju fiha wa huma kun aina ma kuntum ya banyak sekali dalil tentang masalah ilmunya Allah wa qudratan wallahu ala kulli syai'in qadir nama Allah al-qadir sifatnya al qudrah wa kuwatan kekuatan wa izzah dan seterusnya kemudian di sini eh disebutkan dalil-dalilnya ada hal yang perlu kita sampaikan di sini tentang firman Allah abanainaha bi biaidin dan langit kami ya tinggikan biaidin mungkin sekilas ya aidin kalau yang baru mungkin belajar bahasa Arab biaidin itu artinya tangan ya ada emang ya sebagian kalau kita lihat mushaf yang ada terjemahan itu di Tulis bi aidin dengan tangan Allah ya mungkin karena semangatnya menetapkan nama Allah cuma berlebihan eh karena kata Syekh Muhammad bin Saimin kata-kata bi aidin itu bukan artinya tangan namun artinya kekuatan kekuatan ini bukan takwil karena kata-kata bi aidin itu asal katanya ada yaidu Kauya yakwa. Nanti kayak yang punya kamu bahasa Arab dilihat. Ya, aidin di sini bukan dari kata-kata seperti baliyadahu besutatan. Bukan seperti ya ma mana akan tak sudah lima khalaq tu biadaya. Kebanyakan sifat-sifat tangan Allah dalam Al-Qur'an itu ada kata gantinya. Eh, seperti tadi, bal yadahu bahkan kedua tangan Allah. Biadaya kata-kata dengan kedua tanganku. Namun di sini tidak ada kata gantinya, tidak ada Eh digandengkannya dengan ya domir atau gantah-ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung bi aidin. Ya, makanya perlu disampaikan di sini ini bukan berarti kita naudzubillah mendalik mengingkari menolak sifat tangan baik Allah kita tetapkan Allah punya sifat tangan cuma bukan ini dalilnya ya dalilnya tanya banyak tadi bal ma mabsutatan ya wa apa namanya maman akan tasbih makhluk tu biadaya eh, cuma sekali lagi ini artinya kuah makanya di sini disampaikan tentang ya dalil tentang masalah al kuah bukan masalah apa tangan ya kalau kita perhatikan tadi al sunnah wal jamaah ulama salah menetapkan bagi Allah sifat wajah, sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat ilmu, sifat kekuasaan, kekuatan, wa kuwatan, ya eh, kekuatan, ya wa izzatan, tidak ada. Disebutkan sifat apa? Sifat tangan. Eh bukan berarti tidak ada, sudah dijelaskan sebelumnya. Cuma di sini sekali lagi dalil yang dipakai oleh Imam Abu Bakar Ismaili wasama banaina bi banaina bi aidin ini untuk menetapkan sifat kuat kekuatan bagi Allah. Ini bukan takwil, ya. Karena memang sekali lagi kita pernah jumpai ada mushaf yang dicetak oleh sebagian eh, saudara-saudara kita eh, diterjemahkan dengan apa? Ya, eh, dengan tangan kami. Eh, kami bangun langit itu dengan tangan kami. Padahal kata-kata biaiden secara bahasa dan juga yang dipahami oleh Syekh Al-Imam Abu Bakar Ismaili biaiden situ maknanya kuatan. Sekali lagi jangan disalahpahami. Kita wajib menetapkan Allah punya sifat tangan. Dalilnya banyak ya bal yadau mabsutatan. Bukan pakai dalil ayat ini. Ayat ini untuk menetapkan sifat kuah kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwa ta'ala dzul ilmi. Allah taala memiliki al-ilmu wal kuwa kekuatan wal kudra sama wal basar wal kalam. Ya ini wajib untuk kita tetapkan semuanya. Demikian pula sifat-sifat orang lain banyak sekali sifat al-mahabbah kecintaan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah Nabi Muhammad, jika wahai kaum muslimin kalian cinta kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad yuhibbukum Allah. Allah akan mencintai kalian. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Wajib kita tetapkan. Ya demikian pula dengan sifat al-ghadab. Ya Allah murka wa ghadiballahu alaih. Ya Allah murka kepadanya Ya, ini adalah sifat-sifat yang wajib kita tetapkan bagi Allah dan sekaligus kita tiadakan penyerupaan dengan sifat makhluk, kita wajib ya untuk tidak membagaimanakan sifat Allah tersebut dan tidak boleh kita apa? takwil-takwilkan. Dan inilah perbedaan antara Ahlussunnah wal jama dengan kelompok As'ariyah yang mereka hanya menetapkan tujuh sifat saja, sedangkan ya Allah menetapkan bagi dirinya lebih ya dari itu semuanya. Kama qala ta'ala Allah berfirman wa itusna ala aini dan agar ya perahu tersebut dibuat di atas aini ya mataku wasna'il fulka bi ayunina wa dan buatlah ya bahtera itu dengan bi ayunina ya penglihatan kami mata-mata kami wa Eh di sini ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kaidah tidak boleh kita samakan dengan mata makhluk, tidak boleh kita eh, membagaimanakan mata Allah dan tidak boleh kita mentakwil-takwilkan. Apalagi Rasul dalam hadis yang sahih mengatakan inna dajjal awar sesungguhnya dajjal itu cacat matanya Ya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan satunya buta total, satunya cacat namun masih bisa apa? melihat. Sedangkan Allah kata Rasul, "Wa inna rabbakum laisa bi'awar." Sedangkan Rob kalian tidak akwar, tidak cacat matanya. Ini bukan berarti Rasul menyerupakan Allah dengan makhluk. Naudzubillah min dalik. Ini Rasul menyebutkan untuk kita memahami meyakini Allah punya sifat mata yang berbeda dengan Dajjal untuk kita selamat dari fitnahnya apa? Dajjal. Jika makanya ulama al-sunnah eh, di antara Syekh Dr. Yusuf Wabil ketika menulis tentang masalah fitnah Dajjal tentang tanda-tanda hari kiamat Eh di antara cara menyelamatkan diri dari fitnah dajjal yang sangat dahsyat yaitu dengan kita mempelajari tauhid asma wa sifat. Kenapa? Di antaranya eh kalau kita ketemu dengan dajjal naudzubillah min dalik seandainya eh kalau dia mengaku sebagai Rabb eh Allah Subhanahu wa taala karena dajjal nanti keluar pada akhir zaman mengaku sebagai Al-Khaliq sang pencipta sebagai sesembahan. Ah, kalau kita sudah tahu hadis tadi, kita memahami Allah punya sifat mata namun tidak cacat, maka kalau kita melihat Dajjal cacat matanya berarti dia bukan apa? rob kita. Ya, makanya sekali lagi di antara faedah belajar tauhid asma sifat untuk kita insya Allah selamat dari fitnahnya ada dajjal ya. Karena fitnahnya sangat besar sampai-sampai kita diajari apa? Berdoa berlindung kepada Allah dari empat hal wa min fitnatil masihi Ad-Dajjal. Nah. Sudah. Iya, ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertanyaan datang. Aku kali hada wa wa dakwana da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di Ufit Store www.ufitstore.com